السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Situ Duror. Kita masih pada pembahasan Al-Asul At-Tariqu Wahidun. Itu jalan itu hanya satu dan itu salah satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan beberapa poin dari pembahasan bab yang kedua ini bahwa Islam Allah jadikan sebagai satu-satunya nikmat jalan yang akan mengantarkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan totalitas kehidupan kita semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah jadikan Islam satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah dan kepada jannah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan di antara seluruh manusia yang masing-masing mengambil jalan kehidupan ini, Allah hanya menjamin satu kelompok yang akan benar-benar berbahagia, yang mereka termasuk kelompok orang-orang yang sukses dan beruntung al-muflihun yaitu Hizbullah. hisbullah orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Dan tidaklah orang mereka menyimpang dari jalan ini kecuali dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam bara berlepas diri dari orang-orang yang mereka tidak menempuh jalan ini. Sebagaimana Allah telah tegaskan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dengan bid'ah dan hawa nafsu mereka sehingga mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lasta minhum fi syai' engkau ya Rasulullah sallam sama sekali tidak urusan dengan mereka. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan tentang perjalanan umat ini bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 milah. Nabi menyebutkan satu milah yang najiyah, satu milah yang selamat, yaitu al-jamaah dan al-jamaah sebagaimana diterangkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma wafaqa al haq fa antal jamaah Anda sendirian atau Anda mencocoki dengan al-haq maka Anda ada al-jamaah Walaupun Anda sendirian. Kunta wahdaka alal haq fanta jamaah. Anda sendirian di atas al-haq, Anda ada al-jamaah. Yaitu bergabung dengan jamaahnya para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Jamaah pertama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang mereka ala siratil mustaqim mereka di atas jalan yang lurus dan yang menyelisih mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan hadis tentang ifratul iftiraqul ummah sebagaimana diterangkan oleh As-Sanani bahwa penyebutan tentang banyaknya milah penyebutan tentang banyaknya aliran-aliran yang muncul menunjukkan tentang banyaknya jalan-jalan kesatan yang terbentang di tengah-tengah kehidupan ini. Di antara satu jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antaranya kita sedang membahas perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman kata Ibnu Mas'ud khatta lana Rasulullah sallam khattan biyadihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggariskan sebuah garis, satu garis lurus. Semakala, lalu Nabi mengatakan, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabil yang menunjukkan makna mufrad yaitu satu dan itu satu-satunya jalan yang dibentangkan Allah untuk umat ini atau untuk manusia ini yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa khatta khututan an yamini wa shimali. Lalu Nabi membuat garis di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, garis-garis yang banyak. Satu garis serat Nabi katakan hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu Nabi mengatakan hadi subul. Ini adalah jalan-jalan. Subul jamak dari sabil. Lalu Nabi menjelaskan lalu Ibnu Mas'ud katakan tentu sebagaimana diterangkan oleh Nabi wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai. Jalan yang banyak tadi, jalan yang dibuat Nabi yang banyak tadi yang Nabi lalu mengatakan hati subul. Beliau mengatakan setiap jalan ini ada syaitan yang nongkrong di atasnya untuk menyeru manusia masuk ke jalan-jalan tersebut. Sehingga syaitan akan memanggil-manggil orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini untuk kemudian masuk ke jalan-jalan tipuan syaitan. Jalan yang senantiasa ada di samping kanan kiri, jalan yang lurus tersebut. Dan itulah jalan-jalan kesatan yang dibentangkan oleh syaitan agar manusia membelok ke jalan-jalan tadi. Lalu Nabi saw membacakan ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqiman dan inilah jalanku yang lurus jalan yang telah diterangkan oleh Allah yang dijelaskan panjang lebar sepanjang Al-Quran, sepanjang As-Sunnah, semuanya menerangkan tentang serat al-mustaqim, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan semua jalan-jalan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan ini jalan yang telah disempurnakan oleh Allah yaitu jalan Islam. Satu-satunya jalan, satu-satunya agama yang Allah ridai, jalan yang Allah kendaki. Dan selain jalan ini semuanya jalan-jalan yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Khawanibillah Para ulama kita menjelaskan dan inilah hakikat dari dakwah para eh, para rasul dan para anbiya. Dakwatul ambia wa rasul Dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Menyeru kepada jalan yang jelas dan mengingatkan dari jalan-jalan yang batil. Seruannya selalu menegaskan jalan yang hak dan mengingatkan tentang segala jalan-jalan kebatilan. Ajakannya ubudullaha dan kemudian disempurnakan dengan wajtanibut tauhid. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan lalu ditegaskan jangan sekali-kali dan jauhilah oleh kalian tauhid. Menyembah Allah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itulah al-haq. Dan jalan yang akan mengantarkan orang mewujudkan tauhidullah itulah al-haq yang diajarkan oleh nabi yang diajarkan oleh rasul dari setiap zaman ketika Allah mengutus nabi dan rasul mereka selalu mengajak manusia menyembah Allah dengan jalan syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui ajaran agama yang disampaikan Nabi saat itu. Dan kemudian memberikan tahdir, memberikan peringatan, memberikan penjelasan tentang jalan-jalan batil yang akan mencerai dari jalan yang satu ini. Maka sifat dakwah seperti ini itulah sifat dakwatul anbiya dari awal sampai akhir. Menjelaskan jalan yang hak dan memperingatkan dari segala kebatilan. Menjelaskan jalan tauhid, ubudullaha dan mengingatkan tentang jalan-jalan syirik dengan segala cabangnya tani tauhid maka tidak bisa hanya sekedar orang mengajak beribadah kepada Allah tanpa adanya pengingkaran kepada tawahid segala hal yang disembah selain Allah tidak akan diterima ibadah kecuali dengan pengingkaran kepada tauhid tidak akan diterima berjalan di atas jalan yang benar kecuali dengan pengingkaran kepada segala jalan-jalan kebatilan. Ini merupakan tuntutan gaya hidup kalimat la ilaha illallah. Pengingkaran kepada kebatilan kemudian menegaskan untuk berjalan di atas jalan yang hak. Memilih yang hak dan memengkari yang batil. Dan ini yang sekarang dihancurkan di tengah-tengah kaum muslimin. Muslim tanpa pengingkaran terhadap syirik. Muslim tanpa pengingkaran terhadap kekafiran. Muslim tanpa pengingkaran terhadap bedah-bedah. Muslim tanpa pengingkaran kepada maksiat. Nggak bisa. Itu bukan jalannya Nabi dan Rasul jalannya Nabi dan Rasul, menegaskan jalan yang hak, kemudian mengingatkan jalan yang batil. Sehingga Allah katakan, liyahlaka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Agar orang-orang yang mereka akan binasa setelah jelas-jelas gamblang jalan yang diterangkan Allah melalui nabinya agar mereka yang ingin hidup mulia mereka benar-benar hidup di atas hujah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas basirah. Maka itulah yang diajarkan Nabi kita dan diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. ul hadi sabili. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadi sabili ini jalanku. Ketika kita ingin mengenal Allah, hadi sabili ini jalanku. Beginilah cara aku mengenal Allah hanya dengan Quran, hanya dengan sunnah sebagaimana yang difahami para sahabat salaful ummah Ketika kita ingin mengenal ajaran Islam, hanya inilah jalanku, Hadis sabili. Mengenal Islam dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, seperti yang difahami para salaful ummah, para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Hadi sabili, inilah jalanku. Ketika kita akan mengenal Nabi, hanya dengan Quran, hanya dengan Sunnah, seperti yang kenal para salaful ummah dalam mengenal nabinya. Begitulah penegasan Allah perintahkan kepada nabi dan kita semuanya, hadi sabili. Inilah jalan yang aku tempuh. Hada sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Dan Allah perintahkan fattabi'uhu. Ikutilah jalan tersebut. Maka hadi sabili Demikian pula kita diperintahkan Allah untuk menegaskan inilah jalanku. Kita hanya bisa menempuh jalan yang hak. Kita tidak bisa menerima tawaran-tawaran jalan kebatilan. Maka ketika Allah perintahkan kita setelah ditunjuki hada sabi hada sirati mustaqiman wa anna hada sirati mustaqiman perintahnya fattabi'uhu maka dilanjutkan dengan larangan Allah wala tatabi usubul Jangan kalian ikuti jalan-jalan. As-subul sebagaimana terangkan oleh Ibnu Mas'ud juga yaitu al-bida wa syubhat, segala jalan-jalan bid'ah, segala jalan-jalan syubhat yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian beliau katakan di sini, ikhwan, Fadalla hadzal hadis binasihi ala anna tariq wahidun. Apa yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud ini menunjukkan dengan nas bahwa bahwa at-tariq bahwa jalan itu wahidun hanya satu dan itu satu-satunya Dan itu satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Tidak dua dan tidak tiga. Oleh karena itulah kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Beliau mengatakan. Wahada li'anna tariqal musilu ila Allah wahidun wa huwa ma ba'atha bi rusulahu wa anzala bi kutubahu wala yasulu ilai ahadun illa min hadhi tariq walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuq alaihim masdudah wal abwabu alaihim mukhlaqah illa man illa min hadha tariq al wahid fa innahu muttasilun billah musilun ila Allah kata Imam Ibnu Qayyim wa hadha dan ini Lianna tariqal musul ilallah wahidun. Karena jalan sesungguhnya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah wahidun hanya satu. Dan itu satu-satunya. Gak ada yang lain. Dan jalan inilah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan. Yang dengan jalan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan jalan ini. Para nabi diutus untuk menjelaskan jalan tersebut. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min tariq. Dan tidak dan tidaklah seorang pun akan sampai kepada Allah kecuali semata-mata melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariq. Seandainya manusia dia mengambil setiap jalan selain jalan yang dibentangkan Allah melalui Rasulnya. Andaikan manusia menempuh jalan yang tidak dijelaskan oleh kitab yang Allah turunkan dan mereka wastaftahu tahu mingkuli bab setiap pintu jalan dia ketuk faturuk alihim masduda semua jalan yang dia lalui ah merupakan jalan buntu yang tidak akan mengantarkan kepada Allah wal abwabu alaihim mukhlaqah dan semua pintu yang dia ketuk tidak akan terbuka dia tertutup tidak akan terbuka yakni tidak akan mengantarkan kepada Allah dan mengantarkan ke jana Allah semuanya jalan buntu semuanya tertutup dia akan kecelek tok celek ya tiwas apa kecelek itu Ibu. Iya. Oh tiwas diparani ngoyoyo jebuli ora ketemu. Kecelik namanya. Paham? Tiwas dia tempuh jalannya, dia lalui jalannya. Tiwas rekoso-rekoso dia menjalani jalan tersebut. Ternyata nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kecelik. Apabila dia ketuk setiap pintu, dia lalui setiap jalan, maka akan didapatkan pintu itu tertutup, jalan itu jalan buntu sehingga tidak akan mengantarkan kepada tempat tujuan. Illa min hadat tariq al-wahid kecuali hanya melalui satu jalan ini yaitu jalan yang diajarkan Nabi, jalan yang diajarkan oleh kitab yang Allah turunkan. Fa innau muttasilun billah musilun ilallah maka jalan inilah yang akan menyambungkan hamba kepada Allah dan jalan yang akan mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan qultu kata Syabdul Malik walakin kasratu bunyatihi al-adiyat tusyaqqiqu fihi wa tuhadzilu anhu akan tapi berliku-likunya jalan nampak terjalnya jalan itu membuat orang ragu dan kemudian dia pun meninggalkan jalan tersebut. Kelihatan jalannya ngalu-alu, ketika kelihatan jalannya itu mau ditempuh itu memeng. Memeng tahu nggak? Kelemeng-kelemeng. Udah melihat jalannya itu aduh udah kayak udah memeng dulu. Udah nggak bergairah dulu. Wah, waduh watuh ngalu-alu. Kelihatan ngalu-alu. Kelihatan susah ditempuh. Jalan yang diajarkan Nabi dan Rasul ini kelihatan jalan yang susah. Bagaimana tidak? Jalan ini digambarkan oleh Nabi, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Jalan yang mengantarkan ke surga itu nampak tidak membuat orang selera itu nampak tidak membuat orang selera Sehingga tidak bergairah menempuh jalannya datak sholat datak poso datak ngaji Akhirnya susah Beda dengan jalan yang mengantarkan ke neraka Wa fatinar di bisyahawat Kalau jalan yang mengantarkan ke neraka itu semuanya beraroma syahwat. Sangat membuat syahwat itu bergairah, berselera. Ghina dan musik, nyanyian dan musik adalah sautu syaitan. Adalah suara syaitan. Seruling syaitan yang membuat orang terantarkan ke jahanam wa minan nasi ma yastarila wal hadithi liyudilla an sabilillah ada sebagian orang yang mereka membeli lawal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah kata para ulama lawal hadith dimaknai dengan al ghina ghina nyanyian nyanyian dan Nabi katakan la layakunanna eh, fi eh, fi fi ummati layakunanna fi ummati yastahillul hirra wal harira wal khamra wal ma'asif. Benar-benar akan ada di kalangan umatku ini yang menghalalkan al-hir perzinaan, wal harir sutra bagi laki-laki, wal khamra khamr, wal khia wa wal ma'asif alat-alat musik. Al-ghina wal ma'asif ini semuanya adalah bumbu-bumbu syahwat yang bisa membangkitkan syahwat sehingga menuju kepada perbuatan-perbuatan muharramat. Khodibila, Sekarang kalau ada uh, konser musik dengan pengajian, kira-kira banyak orang lari kemana? Hah? Ada panggung musik, katalah kelasnya sama kelasnya panggung musik, dengan pengajian. Banyak mana kira-kira ikhwan yang datang? Ya keumumannya akan berjubel-jubel panggung musik. Antum lihat di kita itu kalau pas ada konser musik. Berapa banyak yang datang? Berapa banyak yang datang? Kalau kelas kampung ya layar tancep atau panggung gembira. Berapa banyak yang datang? Tapi kalau ada pengumuman pengajian, berapa banyak yang datang? Ikhwanibillah, rata-rata semua muharramat, semua yang diharamkan Allah yang akan mengantarkan ke neraka baik dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram maka manusia sangat berselera banyak mana yang berselera mendatangi sholat jamaah dengan berselera untuk tidak sholat jamaah banyak mana? Banyak yang sholat jamaah. Banyak mana yang berselera untuk mendatangi pengajian-pengajian dan orang mereka berselera untuk tidak mendatangi. Baik mana yang kira-kira yang berselera yang kawan? Banyak yang berselera mendatangi atau tidak mendatangi? Ya kenyataannya bisa dibaca sendiri. Semua yang berkaitan dengan jalan ke jannah itu nampak berat. Oleh karena itulah syaitan akan senantiasa akan senantiasa menyeru untuk menjadikan orang-orang yang mereka itu berjalan di atas jalan yang lurus ini dibukakan atau diajak diseru untuk membela ke jalan-jalan syaitan yang para ulama jelaskan di antara cara-cara syaitan untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala syaitan memiliki khutuwat syaitan memiliki langkah-langkah dan syaitan memiliki cara bahkan syaitan telah bersumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak Adam tanpa kecuali. Dan syaitan telah memasang target dari penyesatan yang mereka lakukan. Fabima akhwaitani laqudanna laqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, disebabkan engkau telah menghukum aku sebagai makhluk yang sesat, benar-benar akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Syaitan akan hadir di setiap jalan-jalan ketaatan. Syaitan tidak akan biarkan kita melakukan ketaatan kecuali berusaha untuk membelokkan sampai syaitan dia gagal atau orang ini tetap terus di atas siratal mustaqim. Syaitan akan kerahkan segala kemampuannya. Dan kata syaitan tanpa kecuali semua manusia akan aku datangi, akan aku sesatkan. Tidak ulamanya apalagi yang juala. Semua lapisan akan datangi syaitan. Bahkan sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Syaitan tidak akan melepaskan manusia. Sebagaimana telah kita sampaikan. Kemudian benar-benar akan aku datang di arah depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Lalu target syaitan, ya Allah engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Alias kebanyakan mereka akan kau dapatkan sebagai orang-orang yang kufur. Dan ternyata sangkan syaitan, sangkan iblis ini dibenarkan Allah. Walaqad saddaqa dhanna iblis. Dan telah benarlah sangkan iblis yang akan menyesatkan manusia dan sedikit sekali yang mereka bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Dari arah depan syaitan akan buat manusia lalai dengan akhirat. Dari arah belakang syaitan akan buat manusia cinta dunia sehingga tergila-gila. Dari arah kanan syaitan akan buat manusia begitu berat melaksanakan ketaatan. Dan dari arah kiri syaitan akan membuat manusia begitu sangat terhiasi sehingga sangat enteng dan terbayang ringan dengan segala kelezatannya untuk melakukan perbuatan maksiat. Inilah ikhwan fillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan akan datang binillah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول